kau harus kuat menahan rasa panas sebab kau akan menjadi rajanya panas apa yang kau lihat sekarang Rakuti saya hanya melihat kilatan-kilatan cahaya matahari guru mata saya silau sekali dengar sekarang ini kau sedang memandang wajah Sang Hyang sekarang. kau sedang memandang wajah rajanya api kau harus berlaku hormat kepadanya Mahkota Mayangkara, Mayangkara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoga Dan Asni Suhastra Pembawa cerita Mahkota Mayangkara, Mayangkara. Siapapun juga Aku tahu apa yang harus kulakukan Aku tidak butuh ceramah Aku tidak butuh nasihat ataupun petua Aku bisa melindungi diriku sendiri. Dan aku bisa meraih cita-citaku sendiri. Mahkota Mayangkara. Mayangkara. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Laki-laki mengejar mimpi. biasa disebut Tikta Wilwa. Dalam serat para raton, Majapahit juga ditulis sebagai Tikta Sripala. Majapahit mempunyai pusat pendidikan calon tanda, calon pegawai-pegawai istana, calon pangreh praja. Para siswa yang dididik di tempat itu nantinya diharapkan bisa bekerja mengabdi kepada raja maupun kepada negara. Mereka dibina, dibimbing untuk menjadi orang-orang yang handal dalam bidangnya masing-masing. Karena masyarakat manusia pada zaman Majapahit masih mengenal kasta, maka tidak semua orang dapat diterima menjadi siswa pusat pendidikan tersebut. Para siswa adalah orang-orang terpilih. Rasmi dan Rakuti ingin sekali mengikuti pelajaran di pusat pendidikan para calon tanda. Mereka sudah tiba di depan pintu gerbang, dan beberapa orang penjaga menahan mereka. Rasmi berusaha menanyakan segala sesuatunya dengan sopan dan ramah. Sementara Rakuti bersikap lain, dia kelihatan kesal dan tangannya sudah gatal menghadapi dua orang penjaga pintu gerbang yang sombong. Kalian tunggu di sini. Kalian tidak bisa langsung masuk sebelum dapat izin dari Bapak Dang Acarya Siwanata. Iya, di situ. Kalian harus duduk di situ. Biar kami akan menghadap Bapak Dang Acarya lebih dulu. Kalian duduk bersila di situ sampai kami datang kembali kemari. Duduk bersila? Mengapa kami harus menunggu dengan duduk bersila? Ya, itulah peraturan di sini. Terserah kalian mau ikut atau tidak. Maaf, Tuan Prajurit. Tentu saja kami akan ikut peraturan. Ayo, Rakuti, kita tunggu. Sementara Bapak Dang Acarya Siwanada, pimpinan pusat pendidikan tersebut, sedang memberikan pelajaran kepada siswanya. Bapak Dang Acarya Siwanada sedang menjelaskan 19 bab isi kitab Kutara Manawa. Uh, ah, aku tadi sudah sampai di mana anak-anak? Ampun Bapak Dang Acarya. Kalau tidak salah, Bapak Dang Acarya baru sampai di bab 4 ialah mengenai delapan macam pasal pencurian yang disebut astacora. Terima kasih, Angger Cakradara. Baiklah, akan kuteruskan. Hmm, bab kelima ialah mengenai paksaan atau sahasa. Tidak seorang pun dibenarkan memaksakan kehendaknya kepada orang lain, apalagi dengan jalan kekerasan. Siapa yang melanggar undang-undang ini akan terkena pasal sahasa. Kemudian bab yang keenam. Bab keenam ialah undang-undang yang mengatur mengenai jual beli atau atul atuku. Jika seseorang hendak membeli sesuatu ataupun menjual sesuatu, ia tidak bisa berbuat seenaknya semua itu diatur dalam bab ataupun pasal-pasal atul atuku. Selanjutnya, bab yang ketujuh ialah mengenai gadai atau sanda. Bab ini mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pegadaian. Kemudian bab yang kedelapan mengenai utang piutang atau a hutang api hutang. Selanjutnya, bab yang kesembilan ialah undang-undang yang mengatur mengenai barang-barang titipan. Bab ke-10 bicara tentang mahar atau tukon. Bab ke-11 tentang perkawinan atau kawarangan. Bab ke-12 tentang perbuatan mesum atau para darah Bab ke-13 Undang-undang yang mengatur mengenai segala persoalan yang menyangkut masalah warisan atau dewe kaliliran bab yang ke-14 undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan caci maki atau wak parusia. Bab ke-15 undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan menyakiti seseorang atau danda parusia bab ke-16 mengenai kelalaian atau kekelehan. Bab ke-17 undang-undang yang mengatur mengenai perkara-perkara perkelahian atau atukaran. Bab ke-18 undang-undang yang mengatur mengenai persoalan-persoalan tanah atau bumi. Adapun perbuatan fitnah akan memperoleh sanksi ataupun hukumannya ataupun aturan-aturannya. Undang-undang mengenai fitnah ini dinamakan duilatek. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah ada yang masih kurang jelas? Semua ada sembilan belas bab. Seluruh perbuatan orang di seluruh negeri Majapahit ini, baik perbuatan buruk ataupun perbuatan yang baik, diatur oleh sembilan belas bab yang tercantum di dalam kitab Utara Manawa. Rupanya waktunya sudah habis. Sekarang kalian boleh istirahat. Nanti akan kita teruskan lagi. Rasmi, sampai kapan kita harus duduk bersila seperti ini? Sabarlah. Kita memang harus mengikuti peraturan yang berlaku di tempat ini. Kita bisa menjadi arca batu. Kalau kau tidak bisa sabar, cita-citamu akan semakin jauh. Ini pekerjaan yang sangat membosankan. Membosankan dan hina. Kita bisa menunggu dengan berdiri atau berjalan-jalan ke sana kemari. Mengapa kita harus menunggu dengan cara seperti ini? Duduk bersila seperti arca batu di depan pintu gerbang. Mungkin dua orang prajurit sombong itu yang mengada-ada. Mungkin saja peraturannya bukan begini seorang raja. Diam Rakuti. Mereka sudah datang itu. Rakuti masih kelihatan bersungut-sungut ketika dua orang prajurit penjaga pintu gerbang menghampiri mereka. Salah seorang prajurit menunjuk ke wajah Rakuti. Hai, ada apa dengan orang ini? Lihatlah, sepertinya dia tidak senang. Maafkan Tuan Prajurit, barangkali teman saya ini lelah. Kami memang baru saja menempuh perjalanan yang jauh. Kalau kau tidak senang, kau boleh pergi. Uh, maaf Tuan Prajurit, kami sama sekali tidak terganggu dengan peraturan ini. Kami memang mengharapkan bisa bertemu dengan Bapak Dang Acarya Siwanata. Ah, kalian boleh menemui beliau sekarang. Tapi awas, terutama kau. Kau harus berlaku sopan di depan beliau. Beliau adalah Parinata pimpinan pusat pendidikan ini. Uh, terima kasih Tuan Prajurit. Terima kasih atas keterangan Tuan. Uh, kapan kami diperbolehkan menghadap? Ayo, ikut kami. Dang Acarya Siwanata duduk di tepi kolam, di atas arca batu. Matanya memandang ke arah kolam yang penuh dengan ikan-ikan hias. Binatang air itu berenang ke sana kemari, menyusup di sela-sela batu, ataupun bermain-main di bawah pohon Patmasana. Patmasana adalah pohon air atau teratai yang warna bunganya biru. Dan Acarya Siwanata kelihatan senang melihat pemandangan itu. Seekor anak lutung menempel di dadanya. Lutung ialah jenis monyet yang berwarna hitam legam seperti arang. Dua orang prajurit penjaga pintu gerbang bergegas melangkah membawa Rakuti dan Rasemi menghadap Parinata. Parinata adalah bahasa Sansekerta, artinya pimpinan. Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Mereka inilah dua orang yang kami laporkan. Mereka ingin menghadap Bapak Dang Acarya Siwanata. Kalian boleh pergi prajurit. Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Kami mohon diri. Dua orang prajurit penjaga pintu gerbang segera melangkah pergi. Dan Acarya Siwanata kelihatan tenang-tenang saja. Dia masih memandangi permukaan kolam. Dia sama sekali tidak menghiraukan kehadiran Rakuti dan Rasemi. Aku senang sekali melihat ikan yang berenang-renang ke permukaan kolam. Pemandangan seperti ini membuat hatiku menjadi sejuk Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Menyukai kolam dan ikan-ikan hias merupakan citra seni yang tinggi. Apa katamu? Citra seni? Kau tahu apa tentang citra seni? Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Hamba mohon ampun jika sekiranya kata-kata hamba kurang berkenan di hati Bapak. Hmm. Ya, duduklah. Sebenarnya aku sedang sibuk. Banyak pekerjaan yang harus ku selesaikan. Tapi karena aku menghargai kehadiran tamu-tamuku, maka aku terpaksa membuang waktu sedikit. Uh, duduklah. Terima kasih Bapak Dang Acarya Siwanata. Terima kasih atas perhatian Bapak kepada kami. Mengapa kau masih belum duduk seperti temanmu itu? Kau takut pakaianmu menjadi kotor? Duduklah, Rakuti. Cepat duduk dan haturkan sembah kepada Bapak dan Acarya Siwanata. Rakuti perlahan-lahan menekuk kakinya, kemudian duduk bersila di sebelah Rasemi. Mereka berdua segera menghaturkan sembah. Dengar, tata kerama. sopan santun, budi pekerti yang halus, tata bahasa yang halus dan ramah merupakan persyaratan untuk menjadi siswa-siswa pendidikan ini. Hmm, baiklah. Apa maksud kalian datang kemari? Ampun Bapak dan Acarya Sibanata. Kami berdua ingin menjadi siswa pendidikan calon tanda. Banyak anak-anak muda yang ingin masuk kemari. Tapi sebagian besar di antara mereka tidak memenuhi syarat-syaratnya. Ampun Bapak adalah Acarya Siwanata, apakah syarat-syaratnya itu? Berat. Syarat-syaratnya cukup berat. Aku tidak tahu apakah kalian berdua sanggup memenuhi syarat-syarat itu. Kita lihat saja nanti. Uh, siapa namamu? Nama hamba Rasmi, Bapak uh, kau siapa? Apakah temanmu ini sudah biasa berbuat kurang sopan? Tundukkan wajahmu, Rakuti. Tundukkan wajahmu dalam-dalam. Dan jawab pertanyaan beliau. Ayo. Oh, baiklah. Baik, kalau kau tidak bersedia menyebutkan namamu. Sekarang, hmm, kau ikut aku. Hmm, aku Ampun, Bapak. Maksud Bapak, kami berdua? Tidak, kau saja. Biar temanmu itu menunggu di situ. Baik, Bapak. Kau tunggu di sini. Tunggu di sini, Raguti. Biar aku menghadap beliau lebih dulu. Aku sebal menjalani peraturan-peraturan seperti ini. Ingat, Raguti. Gunakan akal sehatmu. Kau tahu sekarang ini kita berada di mana, eh? dan kita berhadapan dengan siapa. melangkah mengikuti Dang Acarya Siwanata. Mereka melangkah menuju ke sebuah bangunan khusus yang terletak tidak jauh dari kolam ikan. Bangunan itu adalah ruang pribadi Sang Parinata, pimpinan pusat pendidikan calon tanda. Sekalipun ruangan tidak terlalu luas, tapi semua nampak tersusun rapi. Tiang-tiangnya berukiran indah, demikian pula dinding-dindingnya ada beberapa tumpuk daun lontar terletak di atas meja. Dang Acarya Siwanata mengambil kursi berukir, sementara Rasumi duduk di lantai ruangan. Sambil mengelus kepala anak lutung, Dang Acarya Siwanata tersenyum ke arah Rasumi. Rasumi, iya Bapak Dang Acarya Siwanata. Coba sebutkan ada berapa kasta semuanya. Baik Bapak, pertama adalah kasta Brahmana. Kedua adalah kasta kesatria. Ketiga kasta Weisha, Keempat kasta Sudra. Dan kelima kasta Paria Bapak. Ketahuilah Rasmi. Yang diperbolehkan menjadi siswa di pusat pendidikan para calon tanda hanyalah mereka yang berasal dari dua golongan paling atas, Pertama adalah golongan Brahmana dan kedua adalah golongan kesatria. Uh, iya Bapak. Kau harus tahu, semua calon siswa di sini nantinya akan menjadi manusia-manusia pilihan. Mereka bukan tergolong orang-orang kebanyakan. Mereka semua adalah orang-orang pandai. Mereka suka berpikir dan mengabdi kepada negara dengan tulus serta ikhlas. Mereka memang dididik untuk itu. Uh, ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Kalau memang persyaratannya seperti itu, nampaknya harapan hamba akan sia-sia saja. Kau dari golongan kasta yang mana? Uh, uh, ampun Bapak, hamba hanya berasal dari golongan petani keluarga hamba memiliki kasta Weisha. Dengar rasmi. semua murid-muridku adalah anak-anak muda yang berasal dari kalangan tertentu. Sebagian di antara mereka adalah putra para Brahmana. Sebagian lagi adalah pangeran-pangeran, kerabat-kerabat kerajaan, mereka ada yang berasal dari kerabat kerajaan Wengker, Pawanuhan, Daha, Kahuripan, dan sebagainya. Tapi kau tidak usah berkecil hati Rasmi. Aku tertarik pada penampilanmu. Ampun Bapak dan Acarya Siwanata. Bagaimana hamba tidak berkecil hati? Ibarat hamba seorang prajurit yang ingin maju perang tapi hamba sudah harus terbunuh di tengah perjalanan. Oh, <laughs> kau rupanya juga seorang pemuda yang pintar berkata-kata. Bagus, bagus sekali. Orang yang pandai berkata-kata mempunyai banyak jalan untuk maju. Bagus. Ah, tapi sebenarnya tidak seluruhnya murid-muridku berasal dari kasta Brahmana ataupun Ksatria. Ada di antara mereka yang berasal dari kasta Wesia. Itu merupakan pengecualian. Ampun Bapak, mengapa mereka memperoleh pengecualian? Oh, begini. Sekalipun anak itu berasal dari golongan Wesia, tapi bisa saja dia masuk pusat pendidikan ini. Misalnya saja, karena ayahnya seorang pahlawan, orang tua laki-lakinya mati di medan peperangan untuk mengharumkan nama bangsa dan negara. Atau bisa saja mereka dari golongan Weisya, asal orang tuanya kaya raya. Ampun Bapak Dal Acarya Siwanata. Sekalipun Bapak sudah menjelaskan semuanya, tapi hamba tetap berkecil hati. Hamba juga berasal dari kasta Weisha. Sementara orang tua laki-laki hamba bukan seorang pahlawan. Keluarga hamba juga bukan berasal dari keluarga saudagar kaya raya. Jadi, sepertinya niat hamba tetap tidak akan terlaksana. Oh, tunggu dulu Rasemi. Jangan patah semangat dulu. Marilah kita adakan tanya jawab sebentar. Hmm. Kau pintar berkata-kata. Kau juga dapat berperilaku sopan serta santun. Oh, kau senang membaca buku-buku? Uh, ampun, Bapak. Hamba memang senang sekali membaca buku. Terutama buku-buku yang menyangkut masalah tata pemerintahan atau sejarah. Oh, mengapa kau senang membaca buku-buku? Uh, ampun, Bapak. Hamba senang membaca buku karena di dalam buku terdapat banyak sekali ilmu pengetahuan, Bapak. Mengapa kau senang membaca buku yang berisi ilmu pengetahuan? Ah, ampun, Bapak. Hamba senang ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan dapat membuat seseorang maju dan berkembang. Bagus. Bagus sekali jawabanmu. Sekalipun kau berasal dari kasta waisya. Tapi nampaknya kau benar-benar ingin maju. Dan kulihat kau mempunyai syarat-syarat untuk maju. Otakmu encer dan semangatmu tinggi. Baiklah, aku akan mempertimbangkan lamaranmu Rasmi. <laughs> Terima kasih Bapak Dal Acarya Siwanata. Terima kasih atas perhatian Bapak. Arya Siwanata membawa Rasemi ke ruangan pribadinya. Ruangan itu tidak seberapa luas, tapi perabot-perabot tersusun dengan rapi. Tiang ruangan berukiran indah, demikian pula dinding-dindingnya. Beberapa tumpuk daun lontar terletak di atas meja. Di sudut ruangan nampak tersusun keropak-keropak tembaga, keropak batu atau prasasti, dan keropak kulit binatang. Resmi duduk bersila di lantai ruangan. Dang Acarya Siwanata nampak tertarik sekali dengan penampilan Rasmi. Dia lalu mengadakan wawancara. Oh, ketahuilah Rasmi, tidak sembarang orang bisa masuk ke pusat pendidikan calon tanda. Mereka harus terdiri dari golongan Brahmana ataupun Ksatria. Di sini muridku cukup banyak, Beberapa orang di antara mereka adalah putra para Brahmana, putra para Adipati, keponakan-keponakan raja, kerabat-kerabat raja, dan para kesatria dari negeri-negeri bawahan. Ada yang dari negeri Kahuripan, Pawanuan, Daha, Lasem, ataupun Wirabumi. Mereka semuanya adalah golongan bangsawan. Memang ada beberapa di antara mereka berasal dari golongan Weisya. Ini merupakan pengecualian. Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata, mohon diterangkan mengenai pengecualian ini. Jika seorang dari golongan Weisya meninggal di medan peperangan karena membela martabat raja, dan keharuman nama negara, maka dia akan dikukuhkan sebagai pahlawan. Jika orang itu mempunyai anak sulung laki-laki, maka anaknya itu berhak memasuki pintu gerbang pusat pendidikan para tanda. Ada lagi satu pengecualian. Jika seorang Weisya itu adalah saudagar kaya raya, yang karena kekayaannya itu mampu membayar sejumlah besar upeti kepada raja. Maka salah seorang di antara anaknya laki-laki diberi hak untuk masuk pusat pendidikan para tanda. Itulah dua pengecualian murid-murid yang berasal dari golongan Weisya. Sedangkan mereka yang berasal dari golongan sudra, apalagi paria, sama sekali tidak ada pengecualian. Mereka dianggap rakyat jelata yang tidak mempunyai hak untuk menimba ilmu di tempat ini. Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Rupa-rupanya hamba tidak mempunyai harapan lagi. Hamba berasal dari golongan Waisya. Tapi hamba bukanlah anak seorang pahlawan ataupun anak seorang saudagar kaya. Oh, tunggu dulu Rasmi, Jangan berkecil hati. Aku tertarik pada penampilanmu. Sopan santunmu cukup wajar. Tidak berlebih-lebihan. Perilakumu juga cukup baik. Dan kau pandai berkata-kata. Apak senang membaca buku. Ampun, Bapak. Hamba memang senang sekali membaca buku. Buku apa saja yang pernah masuk di kepalamu? Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Memang, belum banyak kitab yang hamba pelajari. Tapi hamba pernah membaca beberapa buku karya Empu Tanaku. Dan beberapa buku lagi karya Empu Prapanca Hamba juga pernah membaca ringkasan buku karya Empu Raganata yang berjudul Raja Niti. Hmm, bagus, bagus. Karena itu tidak mengirankan. Kau mempunyai tata bahasa dan tata bicara yang baik. Bagus. Uh, eh, Rasemi. Uh, eh, iya, iya Bapak Dang Acarya Siwanata. Berapa kali kau bertemu dengan orang pandai? Ampun Bapak, sampai saat sekarang ini hamba baru bertemu dengan orang pandai sebanyak dua kali. Pertama kali ialah ketika hamba sempat bertatap muka dengan Gusti Rekrian Mapati Nambi pada saat beliau pulang ke kedipaten Lumajang. Kemudian yang kedua kali ialah sekarang ini, pada saat hamba sedang bertatap muka dengan Bapak Dang Acarya Siwanata. Hmm, baiklah Rasemi. Kalau menurut peraturan yang berlaku, Sebenarnya kau tidak bisa diterima menjadi siswa pusat pendidikan para tanda. Tapi baiklah, karena aku tertarik pada penampilanmu. Dan sepertinya kau mempunyai otak yang cukup encer. Aku akan mempertimbangkannya. Tapi aku harus menghadap Gusti Ramapati untuk minta petunjuk beliau. Terima kasih Bapak Dang Acarya Siwanata. Terima kasih atas kemurahan hati Bapak. Kalau begitu, kau tidak usah pulang ke desa kelahiranmu. Di pusat pendidikan ini ada banyak wisma. Kukira ada beberapa yang masih kosong. Kau boleh tinggal di situ. Tapi untuk sementara, kau belum bisa mengikuti pelajaran sampai aku memutuskan bahwa kau diterima menjadi siswa di sini. Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Sekali lagi hamba mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kemurahan hati Bapak. Tanpa pertolongan Bapak, hamba yakin tidak akan memperoleh kemajuan. Hamba yakin tidak akan bisa mengembangkan pribadi hamba sebagai seorang dari golongan Weisha. Baiklah, Rasmi. Sekarang kau boleh keluar. Aku harus memberikan pelajaran berikutnya kepada siswa-siswaku. Ampun Bapak adalah Acarya Siwanata. Bagaimana dengan uh, teman hamba Rakuti? Oh, kau tidak usah memikirkan temanmu itu, Rasmi. Ampun, Bapak. Kami berdua berangkat bersama-sama. Hamba merasa sangat iba kalau teman hamba harus menelan kegagalan, Bapak. Rasmi, kalau kau ingin maju, jangan pikirkan orang lain. Majulah sendiri. Soal temanmu itu, soal Rakuti. Kau tidak perlu memikirkannya. Terus terang, aku tidak senang sikapnya yang kurang sopan. Jadi, teman hamba tidak diizinkan ikut belajar di pusat pendidikan ini, Bapak? Dengar, Rasemi. Ah. Kau lihat monyet kecil ini? Hmm? Ia adalah anak seekor lutung. Lihatlah, bulunya hitam legam seperti arang. Dia bukan tergolong manusia. Dia tidak mempunyai kasta. Dia jauh lebih rendah daripada kasta paria. Kau tahu kasta paria? Orang-orang yang tergolong kasta paria hanya tinggal di tengah-tengah hutan mereka tidak pernah bergaul dengan kasta di atasnya. Bahkan mereka tidak mungkin mempunyai hak untuk menatap muka seorang Brahmana yang kebetulan lewat. Nah, Rasmi, jika suatu saat nanti aku dapat mengajarkan ilmu kepada anak lutung ini, Temanmu yang bernama Rakuti itu boleh belajar di pusat pendidikan para tanda. Katakan hal ini kepadanya. Rasmi menghaturkan sembah di depan Dang Acarya Siwanata, kemudian melangkah keluar. Dang Acarya Siwanata, palinata di pusat pendidikan para tanda, memungut beberapa daun rontal sebelum melangkah ke halaman. Beberapa orang siswa nampak sudah berkumpul di bawah pohon. Sementara itu Rakuti masih duduk bersila di tepi kolam. Apa yang kulakukan di sini? Ada-ada saja Rasemi. Mengapa harus belajar di tempat seperti ini? Menurut pendapatku hanya membuang-buang waktu saja. Tak ada hubungannya dengan bagaimana cara seseorang harus memperoleh kekuasaan. Hmm. Mungkin mereka itu siswa-siswa perguruan di sini. Kelihatannya mereka sombong-sombong. Menilik dari pakaian yang mereka kenakan. Jelas mereka berasal dari golongan bangsawan. <laughs> Aku tidak senang orang-orang sombong. Mereka mengira diri mereka orang pandai. Dan mereka merasa pantas memandang rendah kepadaku. sekali Kasemi. Apa saja yang mereka bicarakan di dalam sana? Pastilah mereka bicara yang tidak ada gunanya. Hanya omong kosong saja. Itu dia resmi. Aku ingin bicara denganmu, Rakuti. Berdirilah. Mari kita bercakap-cakap di sebelah sana. Jadi, aku sudah boleh berdiri sekarang? Aku sudah bicara panjang lebar dengan Bapak Dang Acarya Sibanata. Bagaimana hasilnya? Apakah kau bisa diterima menjadi siswa di sini? Ternyata nasibku cukup baik, Rakuti. Aku diterima. Tapi aku harus menunggu keputusan lebih dulu. Bapak Dang Acarya Siwanata ingin minta petunjuk dulu dari Gusti Ramapati. Lalu bagaimana dengan aku? Apakah aku juga bisa diterima? Mengapa kau diam saja? Apakah aku ditolak? Rasmi, mengapa kau tidak mau menjawab pertanyaanku? Benar aku telah ditolak? <laughs> Sabarlah, Rekuti. Kau, kau tidak perlu berkecil hati. Jadi aku ditolak. Begitu maksudmu? Kau tidak perlu putus asa. Aku tidak akan tinggal diam, Rakuti. Aku akan berusaha menolongmu, Rasemi. Jawablah pertanyaanku dengan tegas. Apakah Bapak Dang Acarya Siwanata tidak bersedia mengangkatku menjadi murid di sini? Benar, benar Kuti. Uh, eh, kau dianggap tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Karena itu, menyesal sekali Bapak Dang Acarya Siwanata tidak bisa menerimamu sebagai siswa di Pusat Pendidikan Para Tanda. Kurang ajar. Aku sudah duduk bersila di sini. Aku sudah sabar menunggu. Dan ternyata aku ditolak. Betapa setan alas. Sabarlah, Rakuti, sabarlah. Kita adalah sahabat. Bagaimanapun juga, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan berusaha agar kau pun nantinya bisa diterima menjadi siswa di sini. Sabarlah. Sudahlah, Rasemi. Aku tidak butuh pertolonganmu aku akan menempuh jalanku sendiri. Tunggu, Rakuti. Tunggu dulu. Kau mau pergi kemana? Aku muak dengan peraturan-peraturan yang berlaku di tempat ini. Oh. Menyebalkan. Rasanya aku memuntah. Sudahlah, Rasmi. Kau tidak perlu memikirkan aku. Pikirkanlah dirimu sendiri. Marilah kita meniti jalan kita masing-masing. Kau boleh belajar di pusat pendidikan ini sampai kepalamu botak sementara aku akan menempuh jalanku sendiri. Akan ku gebuk pintu gerbang benteng kerajaan Majapahit. Rakuti! Rakuti! Rakuti! Jalan, Rakuti! Jalan! Rakuti tidak menghiraukan teriakan-teriakan sahabatnya. Dia langsung melangkah pergi Wajahnya merah padam karena tersinggung. Rasemi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia merasa sangat iba melihat keadaan sahabatnya. Sementara Rakuti terus melangkah, dan sekarang dia sudah tiba di depan pintu gerbang. Dua orang prajurit jaga segera menghampirinya. Tunggu dulu. Kau harus diperiksa dulu. Aku bukan seorang pencuri. Aku tidak perlu diperiksa. Kurang ajar. Kau harus berlaku sopan di depan kami. Minggir, prajurit. Jangan menghalang-halangi langkahku. Awas. Kami sedang menjalankan tugas. Setiap orang yang keluar masuk pintu gerbang ini harus diperiksa. Siapa tahu kau menyembunyikan barang-barang yang berharga yang berhasil kau pungut secara diam-diam. Hei, mengapa kau pulang sendirian? Apakah kau tidak diterima menjadi siswa di sini? <laughs> Bagaimana orang seperti dia bisa menjadi siswa Bapak Dang Acarya Siwanata? Kalau kalian tidak mau minggir, aku akan melabrak kalian. Jangan marah-marah. Kau boleh kecewa karena tidak diterima menjadi siswa di sini. Tapi bagaimanapun juga, peraturan harus ditegakkan. Ayo, berlutut di hadapan kami. Kami akan memeriksamu. Kalian boleh memeriksa Rakuti. Tapi setelah kepalan tanganku ini melayang ke wajahmu. Kurang ajar. Kau berani memukul prajurit Majapahit, ah? Ayo, tangkap saja orang itu. Jelas dia mau membuat kerusuhan di sini. Tangkap dia. Ya, Mataku, mataku tidak bisa untuk melihat. Gelap, gelap semuanya. Aduh, aduh, aduh, tanganku, tanganku, tangan-tanganku seperti patah. Aduh, aduh, tulang, tulang tulangku ngilu. Kurang ajar, orang itu telah mengajar kita. Aduh, aduh, apakah Aduh. Maka dia sudah pergi. Iya, itu dia dia sudah berjalan ke sana. Aduh, dia dia sudah naik ke atas punggung kudanya. Hai prajurit, kalau kau merasa penasaran, susul aku ke kota Raja Majapahit. digebrak kudanya dan binatang itu lari bagaikan dikejar setan. Dia lari laksana terbang. Aku terguncang-guncang di atas punggung kudanya. Wajahnya merah padam. Dia berkuda sambil terus mengeluarkan kata-kata kotor. Ya, ya, ya. aku tidak butuh belajar. Akan kulabrak sendiri benteng istana Majapahit. Ya. ya. tuning geni siro wasanila kuning geni Jagat iro jagat geni Langit iro langit geni Segoro niro segoro geni Untuk apa aku harus belajar kepada Dang Acarya Siwanata Bisa apa orang itu? Apakah dia akan bisa mengalahkan Rakuti? Lihatlah! Yeah! tidak terima. Aku telah ditolak mentah-mentah. Kurang ajar pimpinan pusat pendidikan itu. Apa alasannya menolak Rakuti? Keparat, setan tua. Dia pikir aku ini siapa? Aku bukan orang sembarangan. Suatu saat nanti, akulah yang akan menjadi raja. Akan kurebut kekuasaan jaya negara. Dan aku tidak membutuhkan belajar kepada siapapun juga. Aku bisa belajar sendiri. Aku tidak butuh belajar kepada orang lain. Apa kelebihan resmi sehingga dia diterima dan aku ditolak? Kurang ajar. Lihatlah, aku yang paling kuat. Aku yang paling perkasa. Aku berdiri tegak bagaikan puncak Gunung Semeru. Aku berdiri kokoh, bagaikan pohon kayu hutan. Oh, wong-wong Majapahit, tunggulah, tunggu kehadiran Rakuti. melampiaskan hawa amarahnya, Rakuti kembali naik ke atas punggung kudanya, dan binatang itu kembali terbang di atas permukaan tanah. Rakuti terus menggebrak kudanya menuju kota Raja Majapahit. Rakuti menggebrak kudanya, dan binatang itu berlari bagaikan dikejar setan. Wajah Rakuti nampak keras dan tegang, sementara kedua belah tangannya mencengkram tali kekang kudanya. tiba, baru dia pergi ke istana Majapahit. Dia pernah sekali masuk istana dengan jalan melompati tembok benteng. Rakuti menyembunyikan kudanya di balik sebuah pohon tak jauh dari benteng. Kali ini dia ingin masuk ke lingkungan istana secara terang-terangan. Dia melangkah dengan kesal menuju pintu gapura samping. Empat orang prajurit jaga segera bersiap-siap dengan senjatanya begitu melihat kehadiran Rakuti. Berhenti! Kau tidak bisa jalan terus. Aku mempunyai keperluan yang sangat penting. Minggirlah. Siapa namamu? Dan kau mempunyai keperluan apa? Kau tahu, tidak sembarang orang diizinkan masuk lingkungan istana. Apalagi hari sudah malam begini. Kau hanyalah prajurit-prajurit. Kau tidak mempunyai hak melarangku. Minggir kataku. Kurang ajar. Kau tahu, kami bertugas menjaga pintu gerbang ini. Tidak seorang pun diizinkan masuk. Cepat pergi dari sini. Atau kau akan ditangkap. Aku paling sebal berurusan dengan prajurit-prajurit seperti kalian. Wong-wong Majapahit terlalu sombong. Jadi kau masih belum juga pergi? Pergilah sebelum kau bertindak. Aku akan menemui Jaya Negara. Kalian jangan menghalang-halangi langkahku. Gila. Mungkin orang ini sudah gila. Hati-hati. Jangan-jangan dia mata-mata akan kota kotak. Ayo pergi dari sini. Kau tidak kami izinkan masuk pintu gerbang. Kalau begitu, aku akan masuk dengan jalan kekerasan. Mau minggir atau tidak? Kita ringkus saja orang ini. Kita tidak tahu siapa dia dan apa maksudnya. Tapi orang ini bisa berbahaya. Biarlah, aku peringatkan sekali lagi. Hai orang desa, kalau kau ingin pergi ke alun-alun, datanglah besok pagi. Dan pintu gerbangnya Bukan di sini. Tapi di sebelah sana. Sekarang pergilah. Kami tidak mempunyai waktu untuk melayanimu. Kami harus menjalankan tugas. Aku tidak mau pergi ke alun-alun goblok. Aku mau bertemu dengan Jaya Negara. Jelas dia orang gila. Ayo tangkap saja dia. Ringkas dia. Kurang ajar. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Dua orang prajurit Majapahit segera menyerbu ke arah Rakuti. Rakuti melayani serangan dengan tombak Padmayoni. Dalam dua keberakan dia sudah berhasil melukai salah seorang prajurit. Dua orang temannya yang lain segera turun tangan. Pertarungan menjadi lebih seru. Kali ini Rakuti berhasil melukai punggung salah seorang prajurit Majapahit. Darah mengukir membasahi pakaiannya. Ya, ya. tangan teman-teman. Kejar orang itu. Tangkap. Hukum benar. Ada durjana masuk. Tangkap. Ada durjana masuk. Tangkap orang itu. Dia lari ke sana. Dia lari ke sana. Akuti berlari menerobos pintu gerbang, kemudian menyusuri lorong samping. Tombak Padmayoni berlumuran darah Putra Putih salah mengambil jalan, dan sekarang dia sudah berada di alun-alun Istana Majapahit. Beberapa saat kemudian, sekitar 200 orang prajurit sudah mengepungnya. Kau sudah melukai dua orang teman kami. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Nampaknya aku tidak bisa melarikan diri lagi. Benarkah demikian? Lihat saja. Kau sudah kami kepung. Sekalipun kau pandil memainkan tombak, Kau tidak mungkin dapat mengalahkan 200 orang prajurit Majapahit. Maka lebih baik kau menyerah. Kami akan membawamu menghadap pimpinan kami. Kau harus diperiksa. Ah, aku datang kemari sebenarnya tidak untuk berurusan dengan kalian. Aku hanya ingin bertemu dengan Jaya Negara dan bicara padanya. Ada sesuatu hal yang sangat penting yang harus kusampaikan pada raja kalian. Lancang sekali mulutmu. Orang ini harus diberi hukuman berat. Mari kita tangkap. Orang ini harus digantung di alun-alun. Mulutnya terlalu kotor. Dia pikir dia siapa? Berani sekali dia berkata seperti itu. Dia tidak tahu bahwa dia hanyalah seorang pencuri murahan. Ayo, serka orang itu. Ringkos, tangkap. Kalau melawan, bunuh saja. Dia, dia, dia, dia. dia, dia, dia, Sepuluh orang naga laut menyergap aku Akuti mengamuk bagaikan banteng terluka. Tombak Patmayoni menyambar kiri kanan. Beberapa orang prajurit Majapahit sempat terluka. Tapi teman-temannya sudah siap menunggu. Mereka pun ganti menyerang dengan kencang. Lama-kelamaan Rakuti menjadi kewalahan juga. ia bermaksud melarikan diri, tapi empat orang prajurit segera menyergapnya dan meringkusnya. Pada saat itulah, Sawedeng dan Rayuyu datang ke tempat keributan. Ada apa ribut-ribut prajurit? Siapa orang itu, ha? Entahlah Tuan Gurabedeng. Tapi sepertinya dia orang yang tidak waras. Perbuatannya sangat kurang ajar. Ah, apa yang telah dilakukannya sehingga dia ditangkap? Hah? Dia ingin masuk pintu gerbang di samping. Kami sudah menahannya dan berusaha memberinya peringatan. Katanya dia ingin pergi menghadap Gusti Prabu Jaya Negara. Eh, tunggu dulu. Coba kalian tenang dulu. Majurit, Angkat muka orang itu. Ayo, angkat mukamu. Lihat siapa yang datang. Kau tahu siapa pria agung yang duduk di atas kuda itu. Beliau adalah Tuanku Rawedeng dan Tuanku Rayuyu. Paksa dia berlutut. Dia harus berlutut. Berlutut di depan pembesar kerajaan Majapahit. Ayo berlutut. Ayo. Dua orang prajurit memaksa Rakuti berlutut. Sementara salah seorang di antaranya menjambak rambut Rakuti dan menengadahkan mukanya ke arah Rawadeng. Rawadeng tersenyum. Dia berpaling ke arah Rayuyu. Mereka lalu turun dari atas punggung kuda. Hai, bukankah kau harimau dari desa Kandeng? Lihat Rayuyu. Benar juga dugaan kita. Suatu saat dia pasti datang ke Majapahit untuk mengambil istrinya. Heh, kukira dia bukanlah seekor harimau. Dia hanyalah seorang pemuda desa yang bodoh dan celaka. Heh, kau tahu, ha? Sekarang ini nyawamu berada di tangan kami, ha? Kami dapat memerintahkan prajurit-prajurit itu untuk mencincang tubuhmu dan membuang mayatmu ke tepi jalan. Hah? Aku tidak gentar menghadapi maut. Wih! Kau sudah tidak berdaya, tapi kau masih berani menyombongkan dirimu. Kau benar-benar seorang pemuda desa yang goblok dan tidak tahu diri. Mau apa aku datang kemari, ya? Mau mengambil istrimu si Tangsu? Iya. Dengar baik-baik. Aku datang kemari untuk bertemu dengan Jaya Negara. Hei, kau tidak pantas menghadap raja junjungan kami, ha? Mengapa aku tidak pantas menghadap seorang raja berarti busuk? Hei, apakah kau sudah gila sekarang? Kata-katamu itu bisa membuat kau kehilangan kepala. Ah, lebih baik kita pancung saja sekarang ini, ha? Tunggu dulu, Rayuyu. Ah. Dia sudah tidak berkutik lagi dia tidak mungkin lagi melarikan diri. Kita dapat dengan mudah membunuh orang ini dan mengirimkan mayatnya ke desa Gading untuk pelajaran. Tapi aku mempunyai rencana yang lain. Ah, aku tidak sabar menghadapi orang seperti dia. Apa yang dibangga-banggakannya, ha? Lebih baik kita bunuh saja sekarang. Benar Tuan Rayu. Orang seperti ini hanya akan membuat kotor alun-alun istana Majapahit. Tunggu dulu, kataku. Dengar gak? Ia terlalu enak untuk mati dengan mudah. Hei, Rayuyu. Suruh prajurit-prajurit itu mencambuk orang itu sampai kulitnya terkelupas. Sementara, aku akan melaporkannya kepada Gusti Ramapati. Rawadeng segera berkuda meninggalkan alun-alun. Rayuyu memerintahkan beberapa orang prajurit mengikat Rakuti di bawah pohon Brahmastana. Dan setelah itu, dia memerintahkan agar Rakuti dicambuk. Mampus kau, Rakinding! Ternyata kau masih bisa merasakan sakit. Ini, rasakan cambukku. Iya! Iya! Iya! prajurit tidak usah banyak ngomong terus cambuki orang itu cambuk sampai kakinya terkelupas jangan berhenti mencambuk sebelum orang itu kepalanya jatuh terkulit ayo terus baik cambuk lagi. ayo ayo kita cambuk ayo kita cambuk bersama-sama ya ya ya ya Bagaimana Rawajeng? Kau sudah menghadap Gusti Ramapati. Beliau gembira sekali, Rayuyu, karena kita sudah dapat menangkap Rakuti. Ah, lalu apa yang harus kita lakukan dengan orang ini? Lihatlah, nampaknya dia sudah tidak berkutik lagi. Pakaiannya robek-robek, punggungnya terluka parah. Demikian pula dada, perut, dan keningnya sobek karena ujung cambuk. Gusti Ramabati memerintahkan agar orang ini dimasukkan ke dalam penjara. Disatukan dengan narapidana pati. Orang ini memang harus dihukum mati karena perbuatan-perbuatannya Rayuyo. Lu kira hukuman itu cukup setimpal. Ayo prajurit, seret orang ini. Masukkan ke ruang tahanan. Tempatkan dia bersama-sama dengan penjahat-penjahat lain yang diganjar hukuman mati. Nah, kau boleh tinggal di situ sekarang. Sampai suatu saat nanti, para Algojo datang menjemputmu. Kalian semua mendapat tambahan seorang teman yang baru. Namanya Rakuti. Dia mengaku sebagai seorang pendekar dari desa Gandeng. Kalian boleh berbuat apa saja kepada orang ini. Jika dia membuat ulah, kalian boleh menyiksanya. Kalau perlu, membunuhnya. Iya, dia sudah tidak ada harganya lagi. Dia sama seperti kalian. Dia ditempatkan di sini hanya untuk menunggu hukuman mati. Dua orang prajurit segera bergegas pergi Sementara Rakuti tergolek di lantai ruangan tahanan. Seorang narapidana menghampirinya. Rakuti berusaha untuk bangkit. Dia merasakan sekujur tubuhnya sakit. Oh, oh, oh, oh aduh. Berdebar. Aku, aku akan membalas perbuatan ini. Kau pasti berusaha melawan mereka prajurit-prajurit Majapahit itu. Lihatlah, punggungmu sudah hancur. Ah, berapa ratus kali mereka mencambuk tubuhmu. Entahlah, mungkin seratus, mungkin dua ratus, atau mungkin tiga ratus kali. Aku tidak dapat menghitungnya. Keparat prajurit-prajurit Majapahit. Suatu saat nanti, Aku akan membalas perbuatan mereka. Kau jangan bermimpi. Tapi, apakah benar kau seorang pendekar? Aku sudah pernah membunuh beberapa orang prajurit Majapahit. Gila! Itu benar-benar perbuatan gila. Rasa-rasanya, hukuman mati tidak cukup untuk menebus kejahatanmu. Oh, aku tidak senang tinggal di tempat ini. Ini bukan istana. Ini adalah ruang tahanan. Ada berapa orang semuanya? Semua ada 17 orang. Dan mereka semua orang-orang yang tidak mempunyai harapan lagi. Termasuk kau. Ah, siapa namamu tadi? Ah, namaku Rakuti. Kau siapa? Namaku Kurasa. Sejak lahir, aku tidak pernah minum susu ibuku. Itulah sebabnya aku dinamakan Gorasa Karena sejak lahir, aku hanya minum susu lembut. Aduh, punggungku. Punggungku seperti terbakar. Apakah kau seorang perampok? Bukan, bukan. Aku tidak pernah merampok orang. Kalau begitu, kau pasti seorang pencuri. Kau itulah yang pantas menjadi seorang pencuri. Aku tidak pernah mencuri. Lebih baik aku kelaparan daripada mencuri. Nah, mungkin kau seorang penipu. Aku hanyalah seorang yang mempunyai cita-cita. <laughs> Orang mempunyai cita-cita tidak bisa digolongkan penjahat. <laughs> Mempunyai cita-cita bukanlah kejahatan. <laughs> Tapi mengapa kau bisa masuk ke ruang tahanan ini dan berkumpul bersama kami, narapidana pati? <laughs> Jelas, kau pasti mempunyai kesalahan yang berat. <laughs> Bagaimana kau bisa ditangkap? Rakuti yang berdarah panas nekat datang ke alun-alun Majapahit. Setelah mengadakan perlawanan sengit, Akhirnya Rakuti dapat diringkus. Pemuda desa Ganding itu kemudian dijebloskan ke ruang tahanan, disatukan dengan para narapidana pati. Di ruangan tahanan, Rakuti berkenalan dengan Gorasa, salah seorang narapidana pati. Gorasa menanyakan bagaimana Rakuti bisa ditangkap. <laughs> Kita di sini tidak sendirian, Rakuti. Kita mempunyai teman. Semuanya Tujuh belas orang dan semuanya terkena pidana pati. Kita tinggal menunggu giliran kapan para algojo datang menjemput kita untuk memancung kepala kita. Apakah mereka semua penjahat? Kalau mereka bukan penjahat, mereka tidak ada di ruangan ini. Tapi aku bukan seorang penjahat. <laughs> Kau bisa saja menganggap dirimu bukan penjahat seorang perampok, juga tidak mau dikatakan penjahat. Karena dia berjuang untuk keluarganya. Seorang pembunuh juga tidak mau dikatakan penjahat. Karena mungkin dia mempunyai alasan yang kuat untuk membunuh. Misalnya saja, untuk membela diri. Yang sudah pasti ialah, jika seseorang masuk ke ruangan tahanan ini dan berkumpul bersama kita, dia akan menjalani hukuman mati. Hm. Rakuti, bagaimana kau bisa terbang? Aku sengaja datang ke alun-alun Majapahit. Aku masuk ke pintu gerbang samping. Aku berkelahi dengan beberapa orang prajurit. Mereka lalu memanggil teman-temannya. Kurang lebih ada 200 orang. Aku dikepung, dikeroyok. Akhirnya aku dapat diringkus. <laughs> Rakuti, Rakuti. Kau pikir aku percaya ceritamu itu, ha? Aku juga seorang pembual. Aku tukang bohong. <laughs> Kau tidak bisa membohongi seorang tukang bohong. Aku tidak membual. Aku bersungguh-sungguh. Dengar, Rakuti. Seekor kerbau atau kambing tidak akan berani menghampiri pisau potong seekor kupu-kupu atau belalang <laughs> tidak akan berani terbang menghampiri api yang bernyala-nyala. Dan kau adalah seorang penjahat. Bagaimana kau bisa berani menghampiri ratusan prajurit Majapahit? Hah? Apakah itu bukan cerita bualan? Aku tidak mempunyai alasan untuk berdusta kepada siapapun juga. Termasuk kepada Gorasa. Kau mau percaya terserah tidak, ya terserah. Bagiku tidak ada soal. Tapi aku berkata yang sesungguhnya. Aku memang sengaja datang ke Istana Majapahit. Lalu, kau mau apa datang ke Istana Majapahit? Aku ingin bertemu dengan Jaya Negara. Rakuti? Hah? Apakah kau sedang mabuk? Aku sedang terluka. Bukan mabuk. Lihat. Lihatlah punggungku ini. Panas sekali rasanya. Suatu saat nanti, kalau aku mendapat kesempatan, aku akan membakar prajurit-prajurit Majapahit. Aku akan membalas perbuatan mereka. Tunggu dulu. Aku masih belum mengerti. Kau ingin bertemu dengan Prabu Jayanegara. Kau ini siapa? Apakah kau seorang pejabat negara? Hah? Apakah kau seorang pembesar? Atau barangkali kau seorang pangeran atau keturunan bangsawan. Kau ini siapa? Aku hanyalah seorang warga desa Ganding. Namaku rakuti Apakah aku tidak boleh bertemu dengan Raja Majapahit itu? Dia kan juga seorang manusia seperti aku. Ah, gila. Kau pasti sudah gila, Rakuti. Mau apa kau bertemu dengan Prabu Jaya Negara? Kau mempunyai urusan apa? Aku ingin membunuh Raja Busuk itu. Ah, sudahlah, Rakuti. Kepalaku menjadi pusing. Kata-katamu menjadi semakin tidak karuan. Sudahlah. Lebih baik kita tidak usah bicara. Aku mau istirahat. Ah, kalau kau merasa lapar, kau boleh makan sisa-sisa makananku. Di sini kau tidak bisa makan enak. Jatah makanan kita hanya berupa jagung rebus dicampur dengan air garam. Selamat malam, Rakuti. Malam itu, kaki Bukit Pangi disirami cahaya bulan yang lembut. Dinamakan Bukit Pangi karena di kaki bukit banyak tumbuh pohon pangi. Pohon pangi ialah sejenis pohon waru, hanya daunnya agak kecil dan runcing. Bangunan-bangunan di pusat pendidikan para tanda kelihatan sunyi. Beberapa orang prajurit jaga berdiri di pintu gerbang, di dekat obor yang dipasang pada dinding. Para siswa sudah berkumpul di sebuah taman yang terletak di sudut halaman. Malam itu Dang Acarya Siwanada akan memberikan pelajaran tentang seni sastra. Dua orang siswa nampak masih berada di emper Wisma. Mereka adalah Rakai Linggar dan Rakai Manoja. Rakai Linggar berasal dari kerabat kerajaan Lasem, raja bawahan Majapahit. Sedangkan Rakai Manoja berasal dari kerajaan Pawanuhan. Rakai Linggar melolos selembar daun lontar dari balik lipatan pakaiannya, kemudian membacanya di bawah cahaya lampu dinding. Ucium Gandawasa, busanamu yang wangi, aku bakar dupa homarcana yang harum untuk memuja namamu. Oh Mahija Putri Dewi Pertiwi. Pohon-pohon kawista berbunga di sepanjang bukit. Kupetik kembang katiran berwarna merah. Kusunting di atas sanggulmu yang indah. Marilah indah duduk di bawah kanakadanda, payung emas kerajaan, sambil membaca Kama Sutra, ilmu tentang bercinta. Disaksikan awan bercahaya kuning keemasan, dan angin bulan caitra bertiup ke selatan. Dua pikiran, dua raga, dua hasrat yang suci bersatu dalam jiwa. Bagus. Indah sekali bunyi syairmu, Rakai Linggar. Iya. Aku menulis beberapa syair tentang cinta. Kau tujukan kepada siapa syair-syairmu itu, Rakai Linggar? Jika seorang laki-laki menulis syair tentang cinta, pasti ditujukan kepada seorang wanita. Uh, maksudku, Siapakah nama wanita itu? Hah, itu rahasia. Ah, Rakai Ilingkar. Kau tidak perlu merahasiakannya di depanku. Aku sudah tahu semuanya. Bukankah kau menaruh hati kepada Tuan Putri Tribuana Tunggadewi? Hati-hati Rakai Linggar. Kau harus bersaing dengan Cakra Darah, kesatria dari Singasari. Dan kau juga harus bersaing dengan kuda merta kesatria dari kerajaan Wengka. Bukankah kau menaruh hati pada putri dia Puyat Sri Raja Dewi? Awas, rakyat Manuja. Kau pun tidak perlu merahasiakan hal itu kepadaku. <laughs> Kita sudah lama saling mengenal. Hmm. Apa itu? Kalau kau bisa menulis syair, aku juga bisa menulis karya yang sama. Oh, pasti juga sair tentang cinta. <laughs> Coba Rakyat Manoja, aku ingin mendengar sairmu. Aku tidak sepintar kau dalam hal menulis syair. Syairku sangat sederhana sekali. Angin bertiup membawa keluh kesah yang dalam. Pohon cendana tidak menyebarkan bau harum lagi. Sumbana rasa hilang sirna. Citra karya tak mampu melukiskan alam yang permai. Dan hatiku dirundung berantah sakit asmara. Raja penyair kehilangan aksara. Daun-daun lontar berterbangan. Unggas bersembunyi di dalam sarang matahari murung, dan langit berurai air mata. Duhai rajakanya, duhai tuanku putri yang jelita, apa artinya lautan air susu? Apa arti menjadi putra bumi? Lebih baik ku buang diriku ke hutan Nandana. Kuceburkan ragaku ke dalam Baruna. Oh, Sang Hyang Bagaskar. Bakarlah jiwaku. Hanguskanlah ragaku. Oh, Sang Hyang Bagaspati. Cabutlah sukma. Bawalah terbang menembus awan tinggi. Oh, Sang Raja Kanya. Apa gunanya Jana Loka, manusia dan tiga alamnya? bila cinta hancur menjadi debu. Syairmu <laughs> cukup bagus, Rakai Manoja. Tapi aku tidak senang mendengar isinya. Mengapa kau menulis kata-kata yang sedih? Mengapa kau menggunakan ungkapan-ungkapan yang putus asa sifatnya? Rakai Linggar, apakah orang seperti kita ini masih mempunyai harapan? <laughs> Mengapa tidak? Kita manusia, sekalipun kita berasal dari golongan kesatria, kita masih mempunyai peluang untuk mempersunting putri Sang Prabu Kartarajasa Jayawardana. Aku tidak begitu yakin. Kalau kau mencintai dia putri Tribuana Tunggadewi, kau harus mampu bersaing dengan tuanku Cakradara dari Singasari. Sedangkan aku, jika aku masih ingin meneruskan niatan gila ini. Aku harus bersaing dengan tuanku, Kuda Merta dari Kerajaan Wangker. Saingan-saingan kita cukup berat, Raja Linggar. Mungkin kita akan tersisih sebelum pertandingan dimulai. Jangan putus asa, Rakai Manuja. Jodoh manusia tidak ada yang tahu. Oh, Bapak Dang Acarya Siwanata dan Rakai Manoja terkejut setengah mati. Tiba-tiba saja, Kang Acarya Siwanata sudah berdiri di belakang mereka. Rakai Linggar dan Rakai Manoja segera duduk bersila dan menghaturkan sembah. Ah, ampun Bapak. Kami tidak tahu kehadiran Bapak. Ah, tentu saja kalian tidak tahu kehadiranku. Karena kalian sedang sibuk membaca surat-surat cinta. Ampun Bapak dan Acarya Siwanata kami hanya belajar menulis sastra. Aku tidak senang melihat murid-muridku menulis sastra cinta. Hmm? Mana? Mana syair-syair kalian tadi? Rakai Linggar, kesatria dari Lasem segera mengulurkan selembar daun lontar. Demikian pula Rakai Manoja, anak bangsawan dari kerajaan Pawanuhan. Dang Acarya Siwanata sejenak mengamati dua lembar daun lontar. Dia manggut-manggut sebentar, tersenyum dingin, kemudian memberikan isyarat agar dua orang kesatria itu mengikutinya. Dang Acarya Siwanata duduk di atas sebuah arca singa batu. Sementara para siswa duduk bersila di sekelilingnya. Malam terang bulan Memang begitulah cara Dang Acarya memberikan pelajaran kepada siswa-siswanya. Dia mengajar bukan hanya pada pagi hari ataupun siang hari. Kadangkala dia memilih suasana malam yang tenang dan sejuk untuk memberikan bejangan tentang berbagai macam ilmu pengetahuan. Dang Acarya Siwanata diam sesaat lamanya. Semua siswa menundukkan wajahnya, termasuk Rasemi. Lihatlah, Dua orang muridku telah membuat syair yang tidak sepantasnya ditulis. Sekarang ini kita memang akan belajar ilmu sastra. Tapi bukan berarti aku mengizinkan kalian menulis syair-syair tentang cinta. Sekarang bukan saatnya untuk bercinta. Kalian harus mengikuti tata tertib pusat pendidikan ini jika kalian ingin segera menamatkan pelajaran. Hmm. Kakak Linggar. Iya, Bapak dan Acarya Siwanata. Dan kau, Rakai Manoja. Uh, eh, iya, Bapak. Jangan di menulis syair-syair cinta seperti ini. Hmm. Linggar, kalau kau tidak dapat mengikuti tata tertib di sini, kau masih juga menulis syair-syair tentang cinta, kau akan kusuruh kembali ke Lasem. Dan kau, Rakai Manoja, kalau kau masih melanggar aturan-aturan yang berlaku di pusat pendidikan ini, kau pun akan kusuruh kembali ke Pawanuan. Cukup jelas peringatanku ini? Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Saya tidak akan berani lagi melanggar perintah Bapak. Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Demikian pula saya. Saya akan mengikuti segala perintah Bapak. Hmm, bagus. Peringatan ini bukan hanya untuk Rakai Linggar dan Rakai Manoja. Peringatan ini untuk kalian semuanya. Hmm. Nah, sekarang mari kita mulai pelajaran seni sastra. Seni sastra ialah seni merangkai kata-kata yang indah, yang mengandung makna. Ada beberapa buah buku sastra karya para pujangga zaman dahulu. Pertama kali kita kenal pujangga atau empu atau pengarang buku sastra pada zaman Mataram Tunggal Hmm, ada yang tahu siapa namanya? Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Kalau tidak salah, nama empu yang terkenal itu ialah Empu Walmiki. Apa nama bukunya? Ampun Bapak. Nama bukunya ialah Kitab Ramayana. Iya, benar. Empu Walmiki adalah pengarang buku Ramayana. Buku ini dikarang pada abad ke-9 Buku ini terdiri atas tujuh bagian atau tujuh kanda. Pertama, Balakanda. Balakanda mengisahkan keluarga Raja Dasarata di negeri Gosala, ibu kota Ayodhya. Bab yang kedua bernama Ayodhya Kanda. Buku ketiga bernama Arnya Kanda. Buku ini menceritakan penculikan Dewi Sinta oleh Rahwana yang berkepala sepuluh. Rahwana ialah raja raksasa dari Langka. Pada saat menculik Dewi Sinta, Rahwana dibantu oleh Marica yang menyamar sebagai Kijang Emas. Buku keempat bernama Kiskanda Kanda. -Kanda dan buku kelima bernama Sundara Kanda. Sundara Kanda mengisahkan seekor kera putih yang bernama Hanuman, kemenakan Sugriwa. Hanuman berhasil menyelamatkan Dewi Sinta dari cengkeraman Raja Rahwana. Buku keenam bernama Yudha Kanda Buku ini mengisahkan peperangan antara tentara Rama dengan tentara Langka. Dan terakhir adalah buku yang ketujuh bernama Utara Kanda. Nah, sekarang coba kau maju ke depan. Rasemi. Baik, Bapak Dang Acarya Siwanata. Yang lain mendengarkan. Rasemi akan membacakan sebuah syair tentang tugas serta kewajiban seorang kawula yang dipersembahkan kepada raja. Ah, apakah kau sudah membuat syair itu Rasmi? Uh, uh, ampun Bapak, hamba sudah membuatnya. Tapi barangkali eh, syair hamba belumlah sebagus syair-syair teman-teman yang lain. Ah, jangan terlalu merendah Rasmi. Terlalu merendah justru menunjukkan sifat sombong yang biasa-biasa saja. Hah? Cepat, bacakan syairmu itu. Eh, baik Bapak Dang Acarya Siwanata. Sri Baginda Maharaja adalah seorang nirmoda, seorang dermawan. Beliau duduk di atas tahta ditemani selaksa dewa. Pikirannya selalu cemerlang dan hatinya jernih bagaikan mata air nirat maka. Mata air yang selalu memancar dari kenikmatan alam sorga. Sri Baginda Maharaja bernapas bersama sang bayu. Sri Baginda Maharaja memandang jagat bersama sang surya. Sri Baginda Maharaja bersabda menggunakan lidah Batara Wisnu. Sri Baginda Maharaja berperang melawan musuh menggunakan kereta Sang Arjuna. Sri Baginda Maharaja adalah wakil para dewa di Mayapada. Di hari Buddha, Sri Baginda Maharaja duduk dengan penuh wibawa di atas singgasana. Beliau memandang para kawula, kemudian bersabda dengan mulutnya yang indah. Bulan menerangi Mayapada dan Acarya Siwanata duduk di atas arca singa batu. Pimpinan pusat pendidikan para tanda itu sedang mengajar seni sastra kepada siswa-siswanya. Dan sebagai selingan, dia menyuruh Rasmi membacakan syair-syairnya. Syair-syair tentang kaula, tentang kewajibannya, tentang tugas-tugasnya mengabdi kepada raja. Hai para kaulaku, para kaula semuanya, kalian harus bekerja untuk menjunjung tinggi martabat Bilwa Tikta. Golongan Brahmana harus menyumbangkan buah pikirannya yang cemerlang agar negeri ini semakin maju dan berkembang golongan kesatria harus mampu merintis pembaruan zaman. Ambillah buku-buku ilmu pengetahuan, makanlah buku-buku itu, sehingga isinya terserap di dalam darahmu. Golongan Weisha harus bekerja dengan baik menggarap sawah, beternak lembu, dan berdagang dengan hati yang jujur musnahkan hama-hama tanaman dan hasilkan panen yang baik. Tanamlah pohon-pohon pinang, pohon jarak, pohon buah-buahan, dan juwawut. Jika perut kenyang, maka pikiran tidak mudah digelapkan setan. Hai para pujangga, para upapati, para Sudarma Papati, tukang pahat, tukang ukir, ahli-ahli kerawitan, ahli-ahli bangunan, semua saja dari golongan Weisha. Janganlah melalaikan tugas. Janganlah minta upah terlalu tinggi. Semua pekerjaan harus kau selesaikan dengan rasa bakti. Bakti kepada negara dan bakti kepada raja. Tukang gerabah harus membuat tempayan yang kokoh, sehingga airnya tidak bocor. Tukang bangunan harus membuat gambar-gambar bangunan yang indah dan bermanfaat. Sudarma Papati harus membuat prasasti-prasasti mencatat kejadian-kejadian sejarah. Jangan sampai ada yang tercecer. Pujangga harus pandai merangkai kata menciptakan karya seni sastra untuk menjunjung tinggi negara sampai gemanya terdengar di mancanegara. Dan inilah tugas serta kewajibanmu. Hai para prajurit, jangan sampai pedangmu berkarat. Nyalakan api semangatmu untuk mengusir musuh. Dan kau para tukang pahat istana, Bongkarlah gunung, ambillah batu-batu yang keras, bentuklah menjadi arca-arca bernilai seni tinggi. Sebab mereka akan menjadi jejak sejarah kebudayaan kita. Dan kalian, wahai kaum sudra, hiduplah dengan tenang dan damai. Negeri Wilbatikta menjanjikan kemakmuran dan kesejahteraan. Uh, ampun Bapak dan Acarya Siwanata. Demikianlah syair hamba. Jika ada kekurangannya, hamba mohon Bapak dan Acarya Siwanata sudi menunjukkannya. Bagus ya, bagus. Bagus sekali Rasmi. Hmm. Sekarang berilah tepuk tangan untuk temanmu yang baru ini, Rasmi. Resmi, bukalah pintunya resmi. Oh, Raka Dinda. Uh, eh, mari, silakan masuk. Terima kasih, Resmi. Uh, ada apa, Raka Dinda? Tidak biasanya kau malam-malam datang bertemu kemari. Ya, aku hanya ingin tahu sedikit, Resmi. Uh, kalau tidak salah, dulu kau datang ke pusat pendidikan ini berdua. Iya bersama seorang temanmu. Di mana dia sekarang? Uh, entahlah Raka Linggar. Aku tidak tahu bagaimana nasibnya sekarang. Bapak Dang Acarya Siwanata keberatan menerimanya sebagai siswa di sini. Dengar resmi. Baru saja aku datang dari kota Raja Majapahit. Aku mendengar kabar yang kurang menggembirakan. Huh? Uh, eh, Apakah temanmu itu bernama Rakuti? Iya, benar. Dia memang bernama Rakuti. Ada apa Raga Lingga? Kalau tidak salah, temanmu itu sekarang dijebloskan ke ruang tahanan. Apa? Rakuti dijebloskan ke ruang tahanan? Iya. Oh. Konon menurut cerita prajurit-prajurit Majapahit, Rakuti mengamuk di alun-alun. Ah, tapi dia segera dapat diringkus. Dia dicambuk sampai punggungnya terluka parah. Dan setelah itu, Gusti Ramapati menyuruh prajurit-prajurit menjebloskan Rakuti ke ruang tahanan. Ah, menurut berita yang sempat kutangkap, Rakuti sekarang disatukan dengan narapidana Pati. Oh. Kasihan sekali. Rakuti memang berdarah panas. Aku... Aku sudah beberapa kali memberinya peringatan. Dan Kasihan dia. Baiklah, Hasni. Hanya itu yang ingin kusampaikan kepadamu. Selamat malam. Terima kasih, Raka Lingga. Terima kasih atas perhatianmu. Selamat malam. Jangan ribut-ribut. Dia sedang tidur. Siapa dia? Kulihat sepertinya kau takut sekali padanya. Semua tawanan di sini tidak ada yang berani melawan setan geraha. Dia adalah bekas pimpinan Trump. Dia sudah membunuh lebih dari sepuluh orang. Yang dua orang adalah saudagar kaya. Dia jatuh hukuman mati beberapa bulan yang lalu. Tapi tidak seharusnya kalian takut pada bekas kepala perampok. Di sini kita sama-sama tahanan. Mengapa harus takut? Shh. Jangan keras-keras, Rakuti. Kalau dia sampai mendengar kata-katamu, dia pasti akan marah. Dan kalau dia marah, kau tidak perlu menunggu pelaksanaan hukuman matimu. Dia pasti akan membunuh di tempat ini. Hmm. Kalau begitu, dia lebih kejam daripada seorang Alkujo. Itu dia. Makan malam sudah tiba. Ayo Rakuti, kau juga harus mengambil jatah makanan malammu. Walaupun tidak banyak, ya lumayan untuk mengganjal perut. Memang benar, beberapa orang prajurit mendorong dua gerobak kecil. Di atas gerobak puluhan tempurung kelapa ditumpuk-tumpuk. Itulah jatah makanan untuk para tahanan. Isinya hanyalah jagung rebus yang sedikit ditaburi garam. Korasa dan Rakuti mengulurkan tangannya. Seorang prajurit meletakkan dua tempurung kelapa. Gorasa segera mengambil tempat duduk. Rakuti duduk di sebelahnya. Ya, beginilah cara kita makan rakuti. Enak ataupun tidak enak, ya harus kita makan. Demi kesehatan kita sendiri. Kalau kau tidak doyan makan seperti ini, kau akan rugi. Aku sudah biasa mengembara di dalam hutan. Aku sudah sering kali makan akar-akar kayu ataupun daun-daunan. Jagung rebus ini lebih baik dibandingkan makanan orang hutan. Kau rasa menyuap jagung-jagung rebus Sementara Rakuti masih sibuk memeriksa isi patoknya. Tapi pada saat tangannya mau meraih jagung-jagung rebus di dalam batok, sebuah telapak kaki menginjak pahanya. Rakuti terkejut. Dia segera mengangkat wajahnya. Seorang laki-laki berbadan tegap, bercambang lebat, berdiri dengan anggun. Sementara telapak kaki kanannya masih menginjak paha Rakuti. Laki-laki itu tersenyum dingin. rasa menyenggol pundak Rakuti diam-diam sambil berbisik. Jangan dilayani Rakuti. Lebih baik mengalah saja. Dia mau apa sebenarnya? Dia tidak boleh berbuat seperti ini. Lihatlah. Dia telah menginjak paha saya. Apa yang dia inginkan? Monyet, jangan bisik-bisik. Kamu orang baru di sini. Kamu belum tahu siapa aku. Hmm? Kamu harus mengikuti peraturan yang ada di sini. Peraturan apa? Tanyakan pada Kurasa atau yang lain. Peraturan apa yang kumaksudkan? Uh, begini, Rakuti. Karena kau orang baru di ruang tahanan ini, kau tidak boleh mengambil jatah makanmu. Mengapa tidak boleh? Aku juga lapar. Aku butuh makanan. Uh, itu sudah peraturannya, Rakuti. Lalu siapa yang akan mengambil jatah makanku? Kalau kau tidak rela jatah makanmu ku ambil, kau harus merelakan nyawamu ku cabut. Cukup jelas. Hmm, hmm begitu. Iya, sepertinya cukup jelas. Baiklah, Satagraha. Kau boleh mengambil jatah makanku. Silakan. Nah, <laughs> begitu lebih menyenangkan. Kau tahu apa artinya setagraha? Hmm? Setagraha artinya buaya putih. <laughs> Aku memang seekor buaya di ruang tahanan ini. Siapapun juga yang berani melawan perintahku, akan kumangsa, akan kutelan sampai ke lubang tubuhnya. Mari sini, kau tidak perlu makan malam ini. Kau baru boleh makan setelah tinggal di sini tujuh hari lamanya. Top. Sekalipun darah Rakuti serasa mendidih, tapi dia berusaha untuk menahan diri. Hal itu disebabkan punggungnya masih terasa pedih. Tapi apa yang dilakukan Seta Graha benar-benar sangat menjengkelkan. Rakuti tidak dapat menerima kata-kata kasar seperti itu. Akhirnya dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada bekas pimpinan perampok itu. Seta Geraha langsung mengambil tempat duduk di sudut ruangan. Pada saat dia sedang menyuap makanan dari dalam batok atau tempurung kelapa, Rakuti berdiri. Hai, mau apa kau? Hmm? Ayo duduk kembali di sana. Jangan ganggu aku. Lihatlah, aku sedang makan. Seekor buaya putih sedang bersantap. <laughs> Setan Graha tertawa terbahak-bahak. Potongan-potongan jagung rebus sampai muncrat dari mulutnya. Rupanya dia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Rakuti. Rakuti mendadak membuka kancing celananya. Dan apa yang dilakukan Rakuti benar-benar membuat terkejut penghuni ruang tahanan. Rakuti mengencingi patok tempat makanan setak geraha. Hei, Rakuti! Rakuti! Apa yang kau lakukan itu? Rakuti! Tiba-tiba wajah cetak Geraha menjadi merah padam. Matanya mendelik, bibirnya gemetaran. Sementara itu Rakuti berdiri dengan tenang. Tiba-tiba setak geraha bangkit. Dia meludahkan jagung-jagung rebus ke lantai ruangan. Cuy! Anjing jalanan! Orang ini kepingin tidak bernyawa lagi rupanya. Ada apa, Setagraha? Bukankah makananmu menjadi lebih sedap? Aku harus membunuhmu. Aku harus membunuh orang ini. Iya. Oh. Ayo semuanya minggir. Semuanya merapat ke dinding. Dan lihat. Aku akan membunuh orang ini. Akan kulemukkan kepalanya akan ku injak-injak kepalanya. Rakuti, Rakuti, apa kau sudah gila? Kau oh. tidak tahu siapa orang itu. Bukankah aku sudah memberitahu siapa itu Setagraha? Oh, berani sekali kau melakukannya. Kau bisa mati, Rakuti. Kau bisa mati di tempat ini. Tenanglah, rasa. Kalau memang aku harus mati, biarlah. Aku akan mati dengan tersenyum. Tapi mudah-mudahan bukan aku yang mati. Tapi orang yang telah minum air kencingku itu. <laughs> Kurasa, minggir kau. Atau barangkali kau tidak sayang nyawamu. Hmm? Kau mau membela si keparat itu? Uh, Senaga, uh, uh, kukira... Kukira apa? Kukira Rakuti tidak bermaksud menghinamu. Kukira dia hanya bermain-main. Hmm, bermain-main? Dia sudah membuang kotoran di tempat makananku. Dan itu tidak dapat digolongkan sebagai permainan. Aku harus membunuh orang ini. Seumur hidupku, aku belum pernah dihina seperti ini. Ayo, cepat minggir Gorata. Kalau kau masih berdiri di situ, jangan salahkan aku. Oh! Otak Graha langsung mengirimkan pukulan bertubi-tubi. Takuti melompat ke samping. Dan Seta Graha hampir saja menubruk dinding ruang tahanan. Dia buru-buru membalikkan tubuhnya. Matanya berapi-api. Kembali dia menyerbu. Tapi rupanya dia tidak tahu siapa itu Rakuti. Rakuti yang sudah menyiapkan Aji Sigara Geni menyambut serangan Seta Graha. Yeah! Yeah! Yeah! dia mati. Cita Graha mati. Lihatlah, Rakuti iya, iya, iya. dapat membunuh dia. Rakuti dapat membunuh Cita Graha. Oh, benar. Oh, ah, ah, Rakuti, pukulanmu luar biasa. Kau dapat membinasakan bekas perampok ini dengan sekali pukul. Oh, luar biasa. Barangkali ada yang ingin membela kematian Setagraha. Ayo, Terus terang saja, aku sanggup melayani siapa saja yang berdiri di pihak orang ini. Ayo, majulah ke depan. Ah, ah, tidak, tidak Rakuti. Mereka semuanya senang melihat kematian Graha. Orang ini jahat sekali. Dia tidak segan-segan memukul teman. Bahkan belum lama ini, dia membunuh dua orang teman kami. Sekarang dia sudah mampus. Raguti. Lihatlah, prajurit-prajurit datang kemari. Ada apa itu? Siapa itu yang tergeletak? Pasti, pasti ada perkelahian. Dia yang salah, Tuan Prajurit. Seta Geraha yang salah. Kami terpaksa membunuh orang ini. Dia selalu membuat kacau di ruangan ini. Hmm. Apa dia benar-benar sudah mati? Sepertinya dia terluka parah. Lihat saja, hidungnya berdarah, juga telinganya mengeluarkan darah. Kalau begitu, cepat keluarkan dia. Orang yang sudah mati tidak perlu ditahan lagi. Ayo, seret orang itu keluar. Kau, kau jangan diam saja. Seret temanmu itu keluar. Mayat Seta Graha diseret pergi. Rakuti kembali duduk di lantai ruangan tahanan. Perlahan-lahan Korasa menghampirinya, kemudian duduk di sebelahnya. Ah, Rakuti, rupanya kau seorang pendekar hebat. Kau mempunyai pukulan dahsyat. Aku tidak gentar menghadapi sepuluh orang seperti setan gerah. Sekarang, kau menjadi pimpinan ruang tahanan ini, Rakuti. Tidak akan ada yang berani melawanmu. Bagaimana teman-teman? Kita angkat Rakuti menjadi pimpinan. Apakah kalian setuju? Ya! Nah, Rakuti. Rupanya mereka semuanya setuju. Sekarang kau bebas berbuat apa saja. Kau bahkan boleh mengambil jatah makan siapa saja. Kau harus makan paling kenyang di sini. Kau harus tidur paling nyenyak. Kau telah menempati kedudukan Setagraha yang sudah mati. Kau pikir aku senang menjadi pimpinan kalian? Tapi Rakuti, Kau memang berhak menjadi pimpinan kami. Kau kuat, kau sakti. Tidak ada yang berani melawanmu. Kau pantas menjadi pimpinan kami. Apa senangnya menjadi pimpinan orang-orang tahanan seperti kalian? Kau mempunyai hak istimewa. Seperti yang sudah kukatakan, tak ada yang berani melarang keinginanmu. Pokoknya kau boleh berbuat apa saja sesuka hatimu. Kami akan menuruti segala perintahmu. Kurasa, kalau aku hanya ingin menjadi pimpinan seperti ini, aku tidak perlu bersusah payah datang ke kota Raja Majapahit. Rakuti, kau memang aneh sekali. Kau bukan bekas perampok. Kau juga tidak pernah mencuri. Sepertinya kau berasal dari keluarga baik-baik. Eh, uh, apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku memang ingin menjadi seorang pemimpin, kurasa. Seorang pemimpin yang besar. Seorang pemimpin yang mempunyai rakyat berjumlah ratusan ribu. Seorang pemimpin yang mempunyai wilayah pelabuhan Tuban sampai Kadipaten Blambangan. Oh, pemimpin apa itu? Aku belum pernah mendengar ada seorang pemimpin yang mempunyai wilayah yang begitu luas. Aku ingin menjadi seorang raja, kurasa. Apa? Kau ingin menjadi apa, Rakuti? Iya, aku ingin menjadi raja. Ada apa? Mengapa kalian tersenyum-senyum? Apakah ada yang lucu? Sekarang aku lebih tidak mengerti lagi Rakuti. Kau ingin menjadi raja. <laughs> Rakuti ingin menjadi raja. Raja di mana maksudmu? Raja Majapahit. <laughs> Sudah mempunyai seorang... Akulah yang pantas menjadi Raja Majapahit. Sudahlah, Rakuti. Lebih baik kita bicara yang lain saja. <laughs> Ya, kau memang hebat. Kau mempunyai ilmu pukulan yang dahsyat. Barangkali kau pernah malang melintang sebagai seorang pendekar. Tapi tidak ada seorang pun pendekar yang ingin menjadi raja. Baru kali ini aku mendengarnya. Kau boleh tidak percaya, rasa. Tapi memang itulah cita-citaku. Bagaimana kau bisa meraih cita-citamu? Sedangkan sekarang ini kau berada di ruang tahanan bersama kami. Ha? Aku yakin suatu ketika aku pasti akan keluar dari sini. Aku tidak akan selamanya di ruang tahanan ini. Iya, memang. Kita semua akhirnya akan keluar dari tempat ini. Tapi, tidak untuk memperoleh kebebasan, melainkan untuk memperoleh kematian. Hah. Para Algojo akan menjemput kita Rakuti. Dan mereka akan mengantarkan kita ke lubang maut. Iya, itulah yang akan terjadi pada diri kita. Kau harus menyadari hal ini. Maka lebih baik, ya, lupakan saja cita-citamu itu, Rakuti. rasa kau tidak perlu menasihati aku. Aku justru ingin mengajak kerjasama denganmu. Juga dengan kalian semuanya. Jika suatu ketika aku memperoleh kesempatan, aku akan memberontak pada pemerintah Majapahit. Apakah kalian mau membantu aku? Tunggu dulu, Rakuti. Tunggu dulu. Apakah Apakah kau tidak sedang bermimpi? Setiap laki-laki harus bermimpi. Apa artinya memperjuangkan sebuah mimpi? Sebuah mimpi bisa saja menjadi kenyataan. Jika kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Itulah keyakinanku. Ya. Kalau begitu, baiklah Rakuti. Aku bersedia membantumu. Aku sendiri tidak begitu yakin. <laughs> Sekarang kita menjadi orang-orang tahanan. Kita tidak tahu nasib apa yang telah menunggu di depan kita. Suatu saat, para Algojo bisa saja datang menjemput kita. Dan kita akan pulang tinggal nama. ya, tapi... Baiklah, Rakuti. Aku akan bermimpi bersamamu. Ayolah teman-teman, kita sambut pimpinan kita yang baru. Marilah kita bermimpi bersama Rakuti. Hidup Rakuti! Hidup Rakuti! Hidup Hidup Begitulah anak-anak, ada beberapa macam gelar atau tata raket perang di dalam perang besar. Ada gelar yang namanya Gajah Bangun. Ada gelar perang yang namanya Birada Meta. Ada gelar Sapit Urang. Ada gelar Samudra Rob Salah satu contoh ialah pada saat perang besar antara prajurit-prajurit Kediri di bawah pimpinan Prabu Kertajaya melawan prajurit-prajurit Tumapel di bawah pimpinan Kenarok. Waktu itu prajurit-prajurit Kediri menggunakan gelar perang sapit urang. Sedangkan Kenarok merakit tata gelar Gajah bangun. Prajurit-prajurit Kediri dapat dihancurkan. Gelar sapit kurang murat marit dan akhirnya mereka semua tunggang langgang. Yang masih bertahan dibinasakan. Kediri jatuh ke tangan Ken Arok pada tahun 1222. Hmm ada satu hal yang perlu kalian ketahui. Dalam setiap perang besar, harus ada seorang Senopati Agung. Senopati Agung inilah yang menjadi pimpinan tunggal atau kepala gelar perang. Senopati Agung dibantu oleh dua orang Senopati yang lain. Senopati pengapit kanan dan Senopati pengapit kiring. Pada saat terjadi perang besar antara prajurit-prajurit Majapahit melawan Kediri, ya Sang Wijaya adalah Senopati Agung. Sedangkan Panglima Lembusura adalah Senopati Pengapit Kanan dan Ronggolawe Senopati pengapit kiring. Nah, anak-anak, rupanya waktunya sudah habis. Marilah kita istirahat. ada apa, Rasmi? Uh, ampun, Bapak Dang Acarya Siwanata. Saya ingin minta izin untuk pergi ke kota Raja Majapahit. Oh, mau apa ke kota Raja Majapahit? Saya mempunyai keperluan sedikit, Bapak. Saya ingin menemui paman saya untuk menyampaikan sesuatu hal penting yang menyangkut keluarga. Tapi kalau Bapak tidak mengizinkan, <laughs> ya tidak apa-apa, Bapak. Hmm. Kapan kau mau pergi ke Kutaraja Majapahit? Uh, ampun, Bapak. Kalau Bapak mengizinkan sekarang, saya akan berangkat. Kalau begitu, mengapa kau tidak menunggu besok? Besok adalah hari Buddha. Besok merupakan hari libur. Kau bisa pergi kemana saja. Semua siswa boleh pergi sesuka hatinya karena tidak akan ada pelajaran. Uh, ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Saya tidak tahu soal itu. Kalau begitu, baiklah. Besok pagi saja saya akan pergi ke kota Raja Majapahit. Terima kasih Bapak. Rasemi kemudian menghaturkan sembah sebelum melangkah keluar dari ruangan Sang Parinata, pimpinan pusat pendidikan para tanda. Dia bergegas melangkah menuju ke sebuah wisma yang terletak paling ujung. Dia ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya mengetok pintu liri. Hmm. Kau murid baru itu ya? Mau apa? Uh, maaf, Apakah kau yang bernama Rakai Warak? Iya, benar. Aku Rakai Warak. Apakah besok kita semua libur? Iya. Setiap hari Buddha, kita memperoleh libur. Kita tidak perlu belajar. Hari itu adalah hari kita untuk bersenang-senang. Kita boleh pergi kemana saja sesuka hati kita. Eh, sebenarnya aku ingin menggunakan hari itu untuk bersenang-senang. Tapi, ya, sayang sekali. Aku belum pernah kemana-mana. Eh, maukah kau menemani aku bersenang-senang? Apa kesenanganmu, Rasmi? Hmm, maaf, Rakyat Warak. Aku terpaksa berterus terang kepadamu. Kita akan tinggal bersama-sama di tempat ini cukup lama. Kita akan menjadi sahabat. Mengapa kita tidak berterus terang? Katakan saja, apa kesenanganmu? Barangkali aku bisa membantumu. Rasmi membisikkan sesuatu ke telinga Rakai Warak. Rakai Warak, pemuda berbadan tegap dan bertampang kasar itu terjenung sesaat. Tapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Ah, iya, aku tahu. Aku tahu kesenanganmu, Rasmi. <laughs> perempuan. Rupanya kau senang bermain-main dengan perempuan ya? Iya. <laughs> Bagus. Bagus sekali. Tapi aku tidak bisa membantumu Rasmi. Hmm. Kecuali kau senang minum tuak. Lihatlah. Setiap hari aku selalu minum tuak. Jika hari Buddha, aku tidak pernah pergi kemana-mana. Kecuali untuk membeli sekendi tua. Oh. <laughs> aku juga suka minum tua, Tapi tidak terlalu banyak. Ingat Rasmi. Di sini dilarang keras minum tua. Oh. Jangan sampai ketahuan Bapak dan si wanata. Kalau sampai beliau tahu, aku akan dipecat. Karena itu awas Rasmi. Jangan kau bocorkan kesenanganku ini. <laughs> Untuk apa aku membocorkannya, wara? Apa keuntunganku? Hmm? Ya, ya, baiklah. Sayang sekali. Kalau saja kita mempunyai kesenangan yang sama. Tapi tunggu dulu Rasmi. Ah, apa itu? Kalau kau senang bermain-main dengan perempuan, kau bisa minta tolong pada Rakai Kembar. Kau tahu kan Rakai Kembar? Rakai Kembar? Hmm, hmm, yang mana ya? Dia adalah siswa yang paling lama belajar di pusat pendidikan ini. Orangnya tinggi, paling cangkuk. Oh, oh, oh, oh, iya, iya, iya, iya. aku tahu. Uh, baiklah, Rakai Warak aku akan menemui Rakyat Kembar. Iya, selamat bersenang-senang Rasemi. <laughs> Terima kasih Rakyat Wara. Ah, aku tidak menduga sama sekali Rasmi. Wah, wajahmu halus. <laughs> Iya. Potonganmu seperti seorang perempuan. <laughs> Tapi rupanya kau juga gemar bermain main Di mana biasanya kau bermain-main dengan wanita rakyat kembang? Ah, aku kenal beberapa tempat. Oh, tapi yang paling baik ialah di desa Dumpi Angin. Oh, nah, di sana perempuannya cantik-cantik. <laughs> eh, dan masih muda. Oh. Lagi pula di sana perempuannya tidak rewel. Pokoknya ah eh, beres sini. <laughs> Desa tumpi angin. Kok seperti makanan saja? <laughs> Iya, tupi angin memang nama sejenis makanan. Uh -uh. <laughs> Itu makanan yang di dalamnya kosong. Oh, oh, oh. nah, terus Iya. Yeah. Kalau memang kau ingin bersenang-senang, besok ikut aku. Kan? Iya, iya, iya. <laughs> Kita akan pergi ke desa Tupi Angin. Aku akan kenalkan kau dengan seorang wanita yang sangat cantik. <laughs> Wah, luar biasa cantiknya. Hmm, iya, iya, iya, iya. Pokoknya kau tidak akan kecewa lah. <laughs> Hari Rabu atau Hari Buddha. Pagi-pagi Rasmi sudah bangun. Ia langsung membersihkan tubuhnya di pancuran belakang Wisma. Setelah berdandan rapi, Rasmi melangkah ke Wisma kediaman Rakai Kembar. Dan mereka pun berangkat ke desa Tumpih Angin. Desa Tumpih Angin terletak di sebelah barat kota Raja Majapahit. Tumpih Angin memang nama sejenis makanan yang di dalamnya kosong hanya ber... Memang pada zaman dulu, warga desa itu banyak membuat makanan tumpih angin yang kemudian mereka jual berbondong-bondong ke kota Raja Majapahit. Maka selanjutnya, desa itu pun terkenal dengan sebutan desa tumpih angin. Rakai kembar memacu kudanya, sementara Rasmi membuntuti di belakang. Tak lama kemudian mereka memasuki sebuah halaman yang sangat luas. Wah, sepertinya kau sudah biasa sekali Rasumi. <laughs> mengapa tak ada di antara teman-teman kita yang pergi kemari, Raka Kembar? Wah, mereka mempunyai kesenangan yang berbeda-beda. Hmm, selama ini hanya aku sendiri yang senang pergi ke tumpi angin. Tapi sekarang aku memperoleh seorang teman. Eh? <laughs> Ayo Rasumi, ya, ya, ya. kau akan segera melihat barisan bidadari di sini. Ah, kau boleh memilih salah satu di antara mereka. <laughs> Tunggu dulu rakyat Kembar. Hmm. Aku hanya mempunyai sepuluh kepeng uang perak. Ah, sudahlah, lalu jangan pikirkan soal itu. Hmm? Yang penting kita bersenang-senang. <laughs> Ada banyak bangunan di sini. Apakah semuanya berisi bidadari? Iya, semuanya berisi bidadari. Oh, Ayolah Rasmi. <laughs> Aku sudah tidak sabar lagi nih. Iya, ya. kita berpisah saja, rakyat Kembar. Aku akan mencari bidadari sendiri. Hah? <laughs> Rupanya kau ingin menikmati kesenanganmu secara pribadi ya. Iya. <laughs> Baiklah, uh, tidak apa. Kau bebas pergi kemana kau suka, Rasmi. Tapi kalau kau mau mencari aku, uh, tuh carilah di sana. Oh, ya, ya, ya. Itu, di bangunan yang paling indah itu. <laughs> Ya, ya, ya. Aku pasti ada di situ. Rakai kembar segera melompat. Tubuhnya lenyap di balik pohon-pohon hias. Rasmi masih berdiri sesaat lamanya. Dia nampak ragu-ragu, tapi akhirnya dia melangkah perlahan-lahan sementara otaknya bekerja menyusun rencana. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. radio show